Selamat siang Pak John. Siap. Silakan. Dikira rakyat daripada rakyat semua kali kebajikan-bajikan itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Yang lainnya 6339160 masih untuk Anda kami buka. Silakan. Pak Zainal. Ya, Selamat siang, silakan ya saya mengimbau pemerintah ya jangan ibaratnya kalau ngajak kebijakan itu jangan membebani masyarakat lah masyarakat kita kan masih banyak yang penghasilannya rendah kalau kebijakan itu sebetulnya untuk pemasukan itu banyak banyak yang bisa dilakukan ibaratnya nggak membebani masyarakat tapi bisa mendapatkan pajak itu masih banyak yang bisa dilakukan lah banyak pokoknya kalau kayak itu kopra apa itu Korupsi itu kebocoran-kebocoran kekurangan, banyak yang punya NPWP belum pada bayar pajak, itu masih banyak. Cuma kan dia nyarinya gampang-gampang aja pemerintahannya, kurang otaknya kurang diporsir buat berpikir gitu ya udah. Pak Joni, Iya. Silakan. Pada dasarnya menurut saya bagus, bukan kita mau meniru negara luar atau negara manapun ya karena memang penghasilan yang didapat dari situ itu betul gitu masuk ke kas negara yang jadi pertanyaan apakah ini bisa dilakukan dengan baik memang selama ini minuman beralkohol eh apa bersoda yang beredar di pasaran ini kan mungkin tidak ada cukainya selama ini hanya mungkin presentasinya yang jangan terlalu tinggi bu coba dibikin serendah mungkin supaya bisa ada income dan bisa membangun negara ini. Masih banyak yang membutuhkan, mana tahu dari penghasilannya itu bisa disalurkan dengan baik. Ya. Terima kasih. seperti itu. Oke, Pak Joni, terima kasih. Pak Andre, silakan. Ya um, di sini ya kalau memang produksinya berlebihan ya produksinya yang diturunkan jangan yang uh, produksi banyak kemudian uh, ini mubazir dikenakan cukai ya berarti kita kan membayar dua kali ini ketika kita makan di AW aja umpamanya kita kan dapat minuman bersoda itu AW atau aku cola itu kita udah bayar PPN di situ PPN kan pajak juga bahasa double berarti kita membayar kepada pemerintah ya berarti ini eh, eh, kebijakan uh, uh, ini harus uh, bagaimana ya jadi cuma asal tembak kita bayang kita kalau sudah makan di KFC atau di mana itu kan PPN kita udah bayar PPN minuman bersoda di situ Bapak kasih Bu terima kasih kembali Pak Agung selamat siang dan silakan Pak Uh, kalau menurut saya dari segi kesehatan sih bagus Mbak, bukan peduli pada pajaknya aja. Kalau dari segi kesehatan berarti pemerintah sudah berpikir lebih maju, pemerintah melindungi rakyatnya, peduli akan kesehatan rakyatnya, itu lebih baik karena konsumsi yang tidak terkendali pun akan berbahaya bagi masyarakat sehingga akhirnya kan dampak biaya kesehatan jadi meningkat nantinya ini lebih baik menurut saya kalau itu dibatasin eh, dengan suka yang lebih tinggi gitu. diharapkan juga rokok juga mengalami hal seperti itu gitu terima kasih terima kasih Pak Agung Pak Iqbal silakan ya uh, setuju dengan penonton yang barusan kalau Eh, pajak atau cukai untuk minuman uh, bersoda, minuman manis gitu, itu lebih tinggi tidak apa-apa karena memang bisa uh, lebih tidak lebih merusak kesehatan dan nanti pada, pada akhirnya akan membuat biaya kesehatan jadi semakin tinggi. Tujuh juga untuk toko juga cukainya dipertinggi juga intinya sih setuju dengan ada pajak seperti itu bukan berarti kita meniru negara lain tapi memang baik gitu alasannya jelas terima kasih Pak John selamat sore eh, selamat siang silahkan Pak, ya, ya. Jadi begini ya, kalau untuk makanan minuman tidak termasuk minuman keras, itu harusnya pajaknya itu separuh daripada pajak barang ya itu harusnya demikian untuk mengatrol dalam arti pertumbuhan eh, makanan dan minuman di Indonesia. Sehingga dalam hal ini eh, pemerintah juga akan mendapatkan pemasukan yang lebih. Lalu mengenai cukai rokok, ya. cukai rokok itu pada tahun 2010 itu yang dimasukkan yang dihasilkan itu 20 triliun sedangkan yang namanya Freeport store kepada negara hanya 12 triliun sehingga dalam hal ini yang kaum perokok ya yang setor kepada negara untuk kemajuan bangsa ya itu jauh lebih besar daripada freeport yang merusak alam lingkungan dan digadaikan ke luar negeri saya tidak tahu lagi bahwa freeport itu akan diperpanjang kontraknya selama 10 tahun oleh pemerintah yang sekarang apakah ini bukan bentuk-bentuk suatu pengkhianatan bangsa dan negara ya sehingga saya melihat bahwa pajak itu boleh untuk dipergunakan kembali kepada masyarakat rakyat Indonesia. Tetapi seperti yang sekarang kita lihat, pemerintah ini hanya untuk kepentingan golongan dan kaumnya sendiri dan tidak mempunyai jangka panjang bagaimana nation building di Indonesia bisa ditingkatkan. Sehingga dalam hal ini kelihatan bahwa pemerintah ini cenderung istilahnya itu partais atau termasuk golongan ya dan eh, tidak ada satu kontribusinya kepada bangsa dan negara hanya melontarkan eh, program-program kinerja yang isinya pemorotan tetapi menjual kepada negara-negara asing kekayaan yang ada di negeri ini ini sangat disayangkan sekali saya harap masyarakat bangsa Indonesia yang mendengarkan ini untuk bersatu lalu melakukan satu perlawanan bukan perlawanan sifatnya destruktif ya atau dengan anarki tetap dengan jalan-jalan yang konstitusional seperti itu terima kasih terima kasih kembali baik dan yang terakhir Pak Henry selamat siang silahkan Pak Henry Yang saya cuma menambahin aja dari Bapak yang tadi ya inilah uh, <laughs> pemerintah kita ya mereka itu ibaratnya mereka tidak mau bekerja tapi maunya dapat uang besar. Males mereka. Padahal sumber daya alam kita banyak. Ya ini kembali lagi, itu hanya segelintir manusia saja. Jadi ini pemerintah kita males bekerja tapi mau dapat uang besar. Ya itu kembali lagi tikus-tikus di mereka itu yang mereka gendutkan. Gitu aja Mbak, makasih. Pak Waluyo, selamat sore. Ya, selamat sore Bu. Silakan Bapak.、Uh, eh, ya pertama, ya, kemarin pulsa kalau salah telepon mau dikenakan cukai karena pemakaiannya sudah berlebihan alasannya demikian sekarang soda soda menjaga kesehatan kayaknya bullshit lah kalau saya bilang mereka mengandalkan pengusaha gitu pemerintah kita nih nggak kreatif gitu karena nggak ada teknologi yang dijual jadi semua beban di ke, ke masyarakat dan pengusaha nah yang kelewatannya kadang-kadang ini pemerintah kalau berpesta pora tuh gila-gilaan gitu pengeluaran uang nah, padahal tuh uang negara prihatin. Terima kasih. dia, Ya, selamat sore Bu. Jawabnya begini, Indonesia itu mau niru Singapura, Malaysia. Tapi mereka nggak ngerti bahwa untuk menaikkan biaya cukai ataupun cukai itu maksimum 10%. Itu ada di eh, Itu GAT itu adalah pertemuan uh, itu. Uh, yang diadakan oleh Mari Paretu kemarin menjadi ex-menteri perdagangan bahwa besarnya tarif uh, eh, semua itu maksimum 10%. Jadi kalau masih sampai 50% itu berarti memelas. Jadi jawabnya pengusaha berhak menolak karena minuman itu formulanya dibikin tidak beralkohol dan sifatnya ringan. Artinya dibuat dari peragian yang tidak mengandung alkohol. Jadi apa itu namanya? Eh, itu lamat lah, MALT itu. Jadi hmm. tidak beralkohol. Jadi otomatis maka eh, pengusaha harus menolak karena melanggar undang-undang gerakan itu. Baik. dibuka di ATT, titik ORG gitu, Jenewa gitu. Terima kasih Pak iya. Jadil. Saya beralih ke Pak Teddy. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Silakan Pak Teddy. Ya, kalau dinaikin berapapun bagi yang mau minum tetap di, dibeli juga barang itu. Kalau memang negatif ya nggak usah dijual. Kalau memang kalau ngomong kreatifnya pemerintah sama sekali nggak ada kreatif. Ambil gampang aja. Contohnya Presiden dan Menteri Perdagangan berapa yang lalu itu mau eh, tukar beras dengan apa itu debat utara dengan Vietnam dengan bangganya beras ditukar beras ditanam padi ditanam enam bulan ditebang tumbuh lagi batu bara digali seumur hidup enggak enggak apa itu enggak tumbuh lagi apa perbandingannya mana sesuai kecuali dia impor teknik penanaman padi dengan batu bara baru sesuai apalagi Menteri Perdagangan kita masalah PBSI aja mau rebutan dengan Icuk Sugianto itu aduh itu nggak benar semua itu terima kasih terima kasih Pak Teddy, Pak Gilbert eh, iya saya rasa sih kan sementara, sementara lagi 2014 ya kan juga sudah tidak ikut pemilihan presiden lagi jadi berikanlah satu kenang-kenangan yang baik lah untuk rakyat lah jangan yang boten-boten ya kan ke tempat Pak Sudibyo itu benar kan tarif dari gas itu kan cukai hanya boleh 10% kalau lebih dari itu ya sama juga ya memeras ya mematikan pengusaha ya ntar jatuh-jatuhnya dijual ke rakyat dengan cara menaikkan harga eh, rakyat nggak beli ya jatuhnya pengusahanya lama-lama ya habis banget oke okay. terima kasih Pak Gilbert Pak Iya, selamat sore Pak. Selamat sore juga Pak, silakan. Ini nih kayaknya si menteri-menteri yang cuma minta menaikkan tarif aja udah dicopotin aja tuh Pak. Nggak ada gunanya tuh jadi menteri tuh. Eh, iya, makasih. Pak Ruli, selamat sore. Sore Mbak. Silakan Bapak. Eh, terus terang memang mengada-ngada alasannya buat pendapatan negara boleh-boleh aja Cuman saya lebih concern kenapa nggak BBM-nya harganya dinaikin ya. Itu kayak narkoba tuh mbak, BBM. -huh. Mm-hmm. Jadi kalau itu dinaikkan dan dikonvert dengan gas, membangun infrastruktur itu lebih bagus. Dan anggaran negara juga nggak jebol yang seperti sekarang dinyanyikan oleh pemerintah. Itu aja mbak, makasih. Terima kasih Pak Ruli Pak Jemi, halo Pak Jemi. Halo ya. Silakan Bapak komentarnya. <coughs> ya apabila ingin menaikkan pajak produk soda harus dilihat eh, kepentingannya kalau memang kepentingannya untuk kesehatan ya bagus saja kecuali eh, dengan asumsi pendapatan pajak pemerintah besar yang didapat tapi kalau ternyata kenyataannya penjualan soda menurun sehingga pajak pendapatan perusahaan tersebut turun jadi ya percuma aja itu kebijakan oke cukup Pak Jerry? ya ya terima kasih banyak Pak Jerry komentarnya Pak Joni selamat sore Selamat sore Bu. Iya, volume radio mau dikecilkan Pak. Ya, sekarang ini jadi kalau eh, dari apa namanya eh, pendapatan itu, jadi kita seolah-olah pengusaha jadi eh, banyak yang kayak diteras ya. Jadi banyak sekali pungutan-pungutan liar, kemudian sekarang ini juga ada naikan cukai, tadi ada pulsa dan macam-macam. Jadi nanti usaha itu susah, Maksudnya pengusaha kan mitra dari pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Nah, menurut saya itu eh, pemerintah kalau pengen cari pendapatan, investasi sekali dong bikin reaktor nuklir gitu. Investasi paling 95 triliun, bisa berapa 6 ribu atau 5 ribu eh, megawatt. Kemudian listriknya juga murah, dari situ untungnya pemerintah kan banyak masih lapangan kerja 500 ribu orang Bu maksud saya begitu Bu iya. jangan okay. Eh, pengusaha kita juga susah dulu nih sebagai pengusahaan makasih iya. saya balik ke Pak Tony selamat sore ya halo iya Pak Tony ah, silakan iya, kalau pemerintah ingin meningkatkan pendapatan eh, untuk mensejahterakan rakyat itu tiru aja RRT di orang yang kaya katakanlah orang yang punya lima miliar ke atas itu dikasih pajak tinggi demi negara nah baru itu rakyat bisa makmur tiru aja RRT Bu terima kasih